Sesungguhnya apa yang akan Anda sampaikan ini pada hakikatnya adalah sebuah nasihat buat anak pribadi terkhusus dan tentunya kemudian antum sekalian yang hadir atau yang mendengar apa yang ana sampaikan. Tidak ada lain melainkan memenuhi permintaan Ustadz kita Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah akan materi yang Anda sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan antum sekalian. Kalau kita melihat, membaca, mempelajari dan merenungkan isi ayat, isi hadis dan akwal para ulama halus sunnah, Sungguh amat mulia dan amat bahagia dan amat beruntung bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin yang betul-betul menjaga lisan yang betul-betul mengendalikan lisan yang tidak keluar dari ucapan dia melainkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Sebagaimana rendahnya, terpuruknya, nistanya, ruginya, jeleknya ketika lisan seseorang muslim tidak terkendali, tidak terarah, bahkan naudzubillah min dalik ucapan kotor, kecil dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang diucapkan itu akan mengantarkan dia pada kehinaan, keterpurukan dan jurang kehancuran wal Oleh karena itu Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Raudatul Uqala menyatakan laisa min syai laisa min al-jawarih laisa min al-jawarih syai'un kata beliau a'zamu ajran min al-lisan idza ata'a wa a'zamu minhu dhanban idza 'asa. Tidak ada dari anggota tubuh kita. Tidak ada dari anggota tubuh seorang muslim dari sesuatu yang lebih besar pahalanya ketika dia berucap, ketika dia melakukan daripada lisan ketika lisan itu berjalan seiring dengan taat kepada Allah. Sebagaimana tidak ada dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar daripada lisan yang tatkala dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah, lisan lisan itu bagian dari anggota tubuh kita. Artinya kenikmatan dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada tubuh kita di antaranya lisan. Oleh karena itu Allah muliakan manusia itu dengan adanya lisan. Karena lisan itu bisa mentakbir, bisa menjelaskan, bisa membawa, dan bisa mengendalikan anggota tubuh yang lain. Sampai disebutkan dalam potongan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Allah Allah seluruh anggota tubuh manusia itu kulluha tukafirul lisan semua tunduk pada lisan bayangkan takhda lahu tunduk kepada lisan wadah watakulu sehingga anggota tubuh itu berbicara. Idza istaqamta istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu istiqomah, lurus, taat, baik, kami pun ikut baik, kata anggota tubuh yang lainnya. Wa idza awajta awajna. Kalau engkau itu bengkok, kami pun ikut bengkok. Kami ikut engkau, wahai lisan. Ikhwati fid din, wa azakumullah. Di sini seperti yang anak sampaikan di awal tadi bahwa betapa besar peran lisan untuk istiqomahnya seseorang, untuk kemuliaan seseorang, untuk kebaikan seseorang, dan sebaliknya betapa nistanya seseorang ketika lisannya itu maksiat kepada Allah dan ber, melakukan membicarakan hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara kelebihan imtiaz yang Allah berikan atas hambanya ketika manusia itu diberi lisan. Alam naj'al lahu ainain. Bagian dari kesempurnaan manusia walisanan wa syafatain. Bukannya kami ciptakan untuk manusia dua mata dan lisan dan kedua bibir. Yang ini semua pemberian Allah tabaraka wa taala lisan qad yurfa'u atau qad yarfa'u sahibuhu bisababihi ila a'la darajat. Naam. Oh, lisan itu sangat mungkin, sangat mungkin orang yang memiliki lisan itu bisa terangkat derajatnya pada posisi yang tinggi. A'la darajat. Naam. Wa yakunu dhalika idza sarafahu fil umuril khairiyah. Ketika lisan itu terus dialirkan, terus diperbuat, terus dilakukan, terus dipergunakan kepada perkara-perkara yang khair apa itu doa, baca Al-Quran, dakwah ilallah, ta'limun nas, mengajarkan umat manusia, dan selainnya dari perkara-perkara yang ma'ruf. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, lisan berbicara di situ, maka posisi lisan Allah angkat derajatnya dia, sohibul lisan ini di posisi yang tinggi alat darajat ikhwati fid din a'azzani wa'adakumullah jadi lisan itu akan menjadi penyebab seorang yang memiliki lisan ketika dilakukan berbicara berbuat yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada posisi derajat yang tinggi di sisi Allah Taala. Namun sebaliknya, waqad yahwa sahibahu bisababihi fi asfalis safilin. Dan sebaliknya, lisan itu bagi pemiliknya bisa membawa bisa terpelanting dia ke paling bawah derajatnya paling dasar asal safilin. Kapan itu? Wa yakunu dzalika idza atlaqahu fi ghairi ma yurdillah azza wa jalla. Yaitu ketika dia ucapkan, ketika dia lepas lisan itu kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin. A'azzadi wa azakumullah. Kita lihat sekarang. Kita musyawarah sekarang dengan antum semua. Kita sekarang kembali ke alam kita. Artinya kita lihat fenomena yang menimpa dan terjadi di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat. A dengan B bermusuhan. Kelompok ini dengan kelompok itu bermusuhan. Itu dengan fulan saling membunuh. Itu dengan alan saling bertengkar. Apa di antara penyebabnya? Terbesar lisan. Lisan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ahlul jannah Naam mereka tanya tentang ahlul nar salakakum fi sakor Apa yang menyebabkan kalian wahai ahlun nar masuk ke dalam neraka? Apa? menjawab ahlun nar qalu lam naku minal musallin mereka menyatakan dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imu al miskin. Dan dulu aku tidak pernah memberikan makan untuk orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khadi'in. ini. Wa kunna ma'al khati'i. Naam. Dan kami dulu berkata-kata bohong, dusta, batil bersama orang-orang yang berkata kotor, batil dan dusta. Nah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yaqin Dan kami dulu di dunia mendustakan hari kiamat sampai datang kematian kepada kami. Ini akibatnya kami-kami ini masuk neraka sakor. Di antaranya yaitu bersama bergaul dengan orang-orang yang berkata-kata dusta dan kotor dan batil. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din, A'azzani wa azakumullah. Di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa al khawud al khawud na'am minal asbab allati ad hum nar masuk ke dalam ranah ke dalam kancah, ke dalam pergaulan dengan orang-orang yang berbicara pembicaraan batil, dusta dan yang semisalnya ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kembali kepada apa? Lisan. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Kita sekarang harus berpikir Nah, berpikir di dalam upaya untuk mengendalikan lisan. Karena serendah-rendahnya seorang muslim ilmu agamanya yang namanya berkata dusta itu jelek. Yang namanya kata-kata kotor jelek. Tidak akan ada satu pun orang muslim yang ilmunya rendah dalam Islam menyatakan Perkataan kotor itu bagus ya menurut syar'i tidak akan. Dusta juga demikian. Oh, dusta itu ternyata terpuji. Tidak akan, tidak mungkin. Itu fitrah. Adu domba, namimah, riba Itu semua serendahnya orang muslim agamanya mereka tahu itu jelek. Kenapa masih terjerembab ke dalam kubangan itu? Ini yang harus kita terus menghindar. Nah, nasihat yang mulia, nah, dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, wa idha khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair agar kita terhindar dari al khawt bercampur bergaul bersahabat dengan orang-orang yang berkata batil dan dusta agar tidak terkena imbasnya kalau kamu mau bergaul kata Fudel bin Iyad rahimahullah bersahabat berkumpul Pergauli, kumpullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang husnul adab. Adabnya baik, akhlaknya baik. Karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Al-Asma'i rahimahullah ketika kakeknya meninggal, dipanggil anak-anaknya. Kumpul dengan anak-anaknya. Ya bunai. Ya bunai kata beliau. Ashirun nas mu'asyaratan in hibtum alaihim hanu alaikum wa in muttum bakaw alaikum wahai anakku dengarkan ya nasihatku kata kakek ini pada anak-anaknya dengarkan nasihatku kalian bergaullah dengan orang-orang dengan pergaulan yang baik tingkah lakumu lisanmu semua yang baik sehingga ketika mereka ketika kalian tidak bersama mereka mereka rindu pada kalian. Mana fulan selalu memberikan faedah, memberikan nasihat, memberikan wejangan, mencontohkan akhlak yang baik, mengajak kepada kebaikan. Rindu akan segera bertemu dengan kalian. Karena kebaikan kalian, kemuliaan kalian. Jadikan demikian kalian ketika bergaul dengan orang lain. Bikin kangen orang lain kepada kalian, kangen kebaikan kalian, kangen lisan kalian yang penuh dengan nasihat dan hikmah. Ungkapan-ungkapan yang baik. <clears throat> Wa in muttum bakau alaikum kalau kalian meninggal, mereka nangis. Nangis. Menangisi kalian. Sudah meninggal temanku yang baik. Siapa yang mau menasihati aku lagi ini? Siapa yang bisa memberi faedah kepadaku? Siapa yang mengajak aku kebaikan? Siapa yang memberikan terus semangat untuk ta'lim, semangat untuk berbuat baik? Sudah nggak ada lagi, sudah meninggal, sehingga nangis dengan kehilangan kalian. Bikin demikian. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa zakumullah, warisan yang paling berharga bagi anak-anak kita tidak ada bukan harta. Bukan benda, bukan rumah, bangunan, mobil, tanah, bukan itu. Kata para ulama salaf, afdolul seutama-utama al-warith Naam, seutama-utama peninggalan yang ditinggalkan, yang diwariskan abali abdaihim orang tua orang tua untuk anak-anak mereka adalah husnul adab wa ikhwatus solihin akhlak yang mulia dan teman-teman yang soleh ini Antum tahu Raja Fahad? Raja Fahad Saudi rahimahullah ketika Syekh bin Bas meninggal. Apa kata beliau? Tidak ada orang yang paling sedih di negeri ini selain aku. Akulah yang paling sedih dengan meninggalnya Syekh bin Bas. Sudah tidak ada lagi yang terus menasehati aku, yang terus mendatangi aku, yang terus membimbing aku. Nah, dan Syekh bin Bas tidak keluar-keluar. Aku telah mendatangi Fahad nasihat tiga. Dari dulu Syekh Uthaymin, Syekh bin Bas itu ketika ada masalah sesuatu perkara datang ke raja nasihati berdua tidak sebagaimana khawarij di atas mimbar demo dan yang lain orasi dan yang lainnya yang dikemas seakan-akan tambah baik itu kemasan syaitan kemasan syaitan syaitan kan demikian kerjaannya mengemas sesuatu yang batil tampak baik sehingga orang terkecoh dan terjerembab dalam kebatilan tersebut sebagaimana mereka syaitan mengemas sesuatu yang hak yang baik yang hak yang benar dikepaskan tanpa Jelek sehingga orang-orang jauh orang-orang menjauhi meninggalkan di kerjaan syaitan mereka datang dan ketika raja nah dinasehati dengan perkara-perkara yang merugikan umat tetap tidak mau mengindahkan nasihatnya para ulama diturunkan turunkan Nah, maka demikianlah Syekh bin Bas rahimahullah dengan segala kebaikannya beliau ternyata begitu meninggal semua terungkap kebaikan kebahagiaan di berbagai penjuru dunia. Salah satu di negara lain ketika mendengar Syekh bin Bas meninggal, orang ini rajin menyapu nyapu masjid. Tiba-tiba diam dan menangis. Ditanya, "Kenapa Anda menangis?" Dijawab, "Orang yang tiap bulan memberi aku uang sudah meninggal." Syekh bin Bas rahimahullah. Di negara lain ada pencuri masuk rumah beliau. Masuk. Tertangkap, ditanya, kenapa kamu mencuri? Ibu anak mau operasi, gak punya uang. Kalau gak Pakistan, ini pokoknya daerah luar luar negeri. Berapa biaya operasi? Sekian. Tiket kamu PP sekian berangkat pencuri kalau di sini ya apa sepeda motor muncul sepeda motor waduh dibakar Alhamdulillah min dalik kejam sepeda motor saya bebas pulang obati ibumu dengan uang ini Ikhwati fiddin. A'azzani wa zakumullah. <clears throat> mengukir sejarah mulia hidup. Tidak ada satupun kaum muslimin ahlus sunnah di dunia ini ya yang tidak menyatakan kepada Syekh bin Ba, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mubil dengan ungkapan rahimahumullah, tidak ada yang tidak demikian. Semua menyatakan rahimahumullah. Dari kalangan siapa? Ahlus sunnah di dunia. Kenapa? Tidak ada lain karena kebaikan mereka. Mereka mengukir sejarah baik di dunia mereka mengukir sejarah mulia di dunia sehingga mendapatkan hasil di dunia disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira, rahimahumullah. Qala Syekh Mubil rahimahullah, qala Syekh Albani rahimahullah, qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Demikian, qala Syekh rahimahullah dah. Kecuali ahli bidah yang benci. Sedang ahli sunnah mungkin berkata-kata yang lain. Amma ahli sunnah Abadan. Kenapa? Karena ahlu sunnah faham. Bahwa di antara sifat mukmin <clears throat> adalah at-tarahum. Mengucapkan rahimahumullah radhiyallahu anhu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlu sunnah. Ucapan, lisan. <clears throat> lisan. <clears throat> Ikhwati fid din, A'azani wa Ibnu Katsir menyampaikan tentang ayat tadi wa kunna nakhudhu ma'al khaidin ay natakallamu fi ma la na'lam kami dulu berbicara sesuatu yang kamu nggak punya ilmu kami dulu berbicara sesuatu yang nggak punya ilmunya berbicara ini maks maksudnya nakhudum al khaidin. Ikut nimbrung, bergaul berkelompok dengan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. <clears throat> Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Qatadah rahimahullah menyatakan apa? Kullama ghawa ghawin ghawina ma'hu. Ini. Wa kunna nahudu ma'al khaidi Maknanya kata Qatadah rahimahullah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'hu. Setiap ada orang yang menyimpang, aku pun ikut menyimpang bersama dia. Itu. Ini mahalnya pergaulan mahalnya pergaulan ya, ikhwan. Oleh karena itu, kita harus waspada dan harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerembab dalam lingkaran pergaulan yang kotor dan jelek ini. Sehingga timbul dia, dari kita ucapan kotor dan jelek pula. Nah, mereka-mereka yang menyimpang itu itu di antara penyebabnya karena pergaulan ini. Di sekelilingnya orang-orang ruwet. Di sekelilingnya itu orang-orang bermasalah. Makanya jadi menyimpan gak karu-karuan kayak gitu. Sudah nggak lurus, sudah nggak jujur, sudah nggak ilmi, sudah nggak ada ilmiahnya sudah. Nah, ketika anak tanya kepada Syekhul Wahid Al-Madkhali Hafidahullah Syekh Apakah benar di antara sebab Syekh Muhammad bin Hadi Ruwet seperti sekarang ini Betul-betul Zolim kayak sekarang ini Dengan sebab yang di sekitarnya orang-orang bermasalah Nah betul itu diantara sebagian sebabnya dari sebab-sebab yang lain. Dan membisikkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang batin. Akibat pergaulan ini dikelilingi oleh orang seperti ini, bisikan-bisikan itu batin diucapkan tanpa takut Tuduh ini, tuduh sana, tuduh itu, terus seperti itu. Sampai-sampai Syekh Arafat, Hafizahullah, Ketika Syekh Muhammad bin Hadi bicara di majelis tentang Syekh Arafat, membicarakan tentang keburukan kejelekannya, Syekh Arafat datang. Mendatangi Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, Syekh, nahnu abna hukum. hukum. Kami ini anak antum, murid antum, fadl. Apa kesalahan kami? Apa jawaban Muhammad bin Hadi? Lo, lo, lo. Antum min khiyarina. Tidak, tidak. Kamu adalah orang terbaik dari kami. Kamu adalah mulia ini ini. Loh. Di majelis dihabiskan, didatangi omong seperti itu. Sudah nggak nggak lurus, nggak waras, sudah, sudah sulit. Demikianlah para pengikutnya sama para mutaasifnya sama, di Indonesia sama, sudah kosong dari ilmiah nafsu, emosi, itu yang ada. Itu yang ada. Emosi, nafsu, hawa, itu yang ada sudah tidak ada ilminya lagi. Ini karena juga diantaranya pengikut di sini ini dikelilingi orang-orang yang jahat. Ini hati-hati lisan lisan hmm. maka ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah kalau suaranya dinyalakan bagus apa lampunya hmm, Jazakallah khair Demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul menyatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajah wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam Alhamdulillah. Sungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah pembicaraan yang mengandung keriduan Allah. Pembicaraan tersebut dia tidak berpikir nah akan apa yang dibicarakan. Tapi karena yang dibicarakan itu sesuatu yang sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah angkat derajatnya dia. Dan sebagaimana seorang yang berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan murka Allah, pembicaraan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan dia dia tidak perhatian dengan pembicaraan tersebut, ternyata melemparkan dia ke dalam jahannam waliyadzubillah. Lisan. Lisan ya ikhwan. Ikhwati fiddin. A'azani wa Oleh karena itu, maka menjaga lisan itu bagian daripada kesempurnaan Islam seseorang. Menjaga lisan bagian daripada kesempurnaan Islam seseorang. Sebagaimana Rasul sebut ke dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan lafaz Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dia dan tangannya dia, nggak diganggu. Itu baru muslim yang benar-benar muslim itu di mana orang muslim yang lain selamat dari lisan dia, selamat dari tangan dia, Selamat dari cercaannya, selamat dari ghibahnya, selamat dari macam-macam gangguannya. Dan selamat dari tangannya dia. Ini muslim yang sejati. Nah, ini keutamaan menjaga apa? Lisan. Nah, ikhwati fiddin. A'azzani wa azakumullah. menjaga lisan itu bukan sekedar menahan untuk berbicara bukan sekedar itu bukan menahan bicara yang jelek saja bukan tapi berbicara yang baik itu bagian dari menjaga lisan. Zikrullah, naam, kiratul Quran, itu bagian dari menjaga lisan. Nah, oleh karena itu, maka suatu hal yang perlu kita ketahui disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini potongan hadis yang berikutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Asyahid dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, menggantungkan orang yang betul-betul beriman. Iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan seorang dari azab Allah, iman yang menuju kepada keriduan Allah terhadap hari kiamat juga adalah ketika dia betul-betul berbicara yang baik kalau enggak diam. Kalau kita dapati seorang muslim Naam. Dia tidak berbicara kecuali yang baik. Maka dia telah menjadi orang yang beriman. Dengan iman yang sempurna yang mengantarkan dia kepada keriduan Allah. Nah, jika tidak diam. Sulit kan? Sulit ikhwan. Sulit. Tetapi yang sulit itulah yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah. Yang berat, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Bukankah surga jannah itu wahfatin nar bil wahfatil jannah bil makarih Jannah itu dikitari dengan hal-hal yang makari. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak disukai dengan nafsunya. Nah, menahan lisan dari berbuat baik sesuatu yang sulit. Menahan lisan dari perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, perkara yang sulit. Mengarahkan lisan untuk berkata baik jika tidak diam itu juga perkara yang sulit. Oleh karena itu, kembali kepada ayat tadi. Pergaulan. Wa kunna naqudu ma'al khaidin. Nah, jangan sampai bergaul dengan mereka orang-orang yang ruwet, orang-orang yang lisannya kotor, jahat, kezib, batil. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanya kepada sahabatnya, mau aku kabarkan kepada kalian, ala unabikum bi, bi akbaril kabair. Aku mau kalian aku kabarkan dengan dosa yang paling besar, dia akan dosa besar. Kalau bala ya Rasulullah menyebutkan syirik kepada Allah, ukul walidain, kemudian beliau menyatakan ala wa qauluzur. Ala wa qauluzur. Diulang-ulang. Ala wa syahadatu zur dalam riwayat lain. Diulang-ulang oleh Rasul sampai perawi menyatakan ya laita sakat. Ya laita sakat. Perawi hadis sahabat Kok tidak cium-cium Rasul ini? Diterangkan oleh para ulama, diulang-ulangnya oleh Rasul itu dan ucapan perawi tadi ya laita sakat. Itu menunjukkan bahwa betapa banyak orang terjerumus dalam qaul Betapa mudahnya mereka jatuh pada qaul Apa itu qaul Qaul zur adalah qaulul batil wal kadzib. Qaulul batil wal kadzib itu zur. Anak tadi bilang kepada antum, ayo kita musyawarah. Fenomena yang menipat di tengah-tengah umat ini. Persentase mereka yang mudah berucap ucapan yang batil. Yang mudah berkata-kata dusta berapa persen di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau dai yang sesat jangan dibahas. Wong dai sesat. Nah, jangan dibahas kebatilannya, jangan dibahas khianatnya, jangan dibahas pasti khianat wong dai batil, dai sesat. Itu sudah pembicaraan yang membuat orang-orang na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya, tiba-tiba dipotong dengan pertanyaan oleh orang Arab, orang Badui. Ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasul tidak menggubris, langsung meneruskan pembicaraan dengan sahabat. Sehingga sahabat pun bertanya-tanya, kenapa Rasul gak menjawab pertanyaan Arab ini, orang Badu ini? Sebagai menyatakan, oh mungkin Rasul gak suka dengan pertanyaan. Sebagai menyatakan, oh mungkin Rasul gak mendengar. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang disampaikan sahabat. Dikira sahabat. Telah selesai Rasul bicara, Aina sa'il Mana yang bertanya tadi? Jawab dia. Ha'ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Iza tuyi'atil amanah. Kiamat akan terjadi ketika amanah dikhianati. Ketika amanat dikhianati. Disia-siakan. Orang Arab ini bingung. Maksudnya apa? Anak bertanya, kapan hari kiamat? Kok jawabannya Rasul? Ketika amanat dikhianati. Ketika amanat disia-siakan. Tanya lagi. Ya Rasulullah, wama idu'atuha? Bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah tersebut? Baru Rasul menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah." Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Pengkhianatan terbesar pengkhianatan terbesar adalah mereka dai-dai dolal. <clears throat> yang berbicara atas nama Allah bi ilm. Bukankah Rasul telah menyatakan bahwa Allah mengangkat ilmu itu bukan diangkat dari dada-dadanya para ulama, tapi dimatikannya para ulama sampai orang-orang manusia ini mengangkat rukusan juhal, mengangkat sebagai pimpinan orang-orang jahil. Fasu'ilu an ilmin fa'aftau bi ilm fadhallu wa Akhirnya orang jahil diangkat sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai tokoh. Ditanya tentang ilmu, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Ini kata beliau rahimahullah adalah sebesar-besar pengkhianatan. Tunggu kiamatnya, kehancurannya. Ya, sekarang kan ada istilahnya diklat dai pinter-pinteran ngomong, yang kita bicara jadi dai. Naam. Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang tiga bulan. Pangkaderan dai. Karbitan lah kalau bahasa kita. Kalau yang orang Jawa paham, kalau yang Sunda sini mungkin apa? Karbit apa namanya tidak tahu. Maaf. Sudah. Besok diumumkan. Wah, yang khutbah Jumat kali ini di masjid ini bulan. <clears throat> yang sudah dikader kun tiga bulan yes apa hasilnya Ma'udzubillah min dalik ya ikhwan ada ikhwah hadir di masjid itu dia bicara ceramah Jumat loh ini khutbah Jumat la tusallil haid illa bi khimar, hadis sohih. tidak boleh wanita haid sholat kecuali pakai kerudung jadi para jamaah wanita het itu boleh sholat asal pakai kerudung. Uh, ini di tengah-tengah oh, khutbah Jumat. Khutbah Jumat di akhir. Khutbah Jumat. Ya, umat kan banyak di situ. Uh, berarti wanita het boleh sholat asal pakai kerudung. Selesai khutbah, Ikhwan mengingatkan. Pak, tadi bicara masalah itu, Iya, yang saya pahami dengar dari ustaz-ustaz saya bahwa maksudnya itu wanita ketika sudah head berarti dia balik. Lah ketika balik tidak sah sholatnya kecuali pakai kerudung. Oh itu fikih luas mas. Ya. Kok fikih luas? Lah ya apa ini? Ya apa? Aku membicarakan di depan umat. Bahwa wanita head boleh sholat atau pakai kerudung. Bukan begitu pemahamannya fikih itu luas, luas fikih. Satu, karbitan-karbitan ini satu. Ketika kultum di bulan Ramadan. Ma'udzubillah, walhasil subhanallah, ngeri. Kita ini untuk mendapatkan uang gampang. Rajin-rajin bersyukur. Coba antum bayangkan, ini Tarawih, sholat tarawih itu kan ada kultum mereka kadang-kadang. Kuliah itu tujuh menit kultum. Selingan antara witir dengan tarawih. Al-Muhim antara sholat isya wal Oh paling ini umat. Hmm, tarawih, banyak umat. Gampang untuk mendapatkan uang. Yang penting rajin-rajin bersyukur. Coba kamu lihat. Maradona mensyukuri kakinya dapat uang banyak. Sepak bola pakai Maradona. Kemudian yo auratnya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Mike Tyson. Mukul wajah haram hukumnya. Mukul wajah haram hukumnya ya Allah. Sebut seperti itu semua. Ya Allah. Ini akibat apa? Tadi, karbitan tadi. Jadi kayak gini. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Ini khianat. Yaqulu Allah bigori ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini termasuk akbarul khain. Paling besarnya pengkhianat ini. Lisan, semuanya di lisan ya ikhwan. Lisan. Maaf. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa zakumullah, di sini perlu kita ketahui bahwa sebagian ulama menyatakan dari hadis tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berucap baik kalau enggak diem. Kata sebagian ulama, Idza aradal insanu an yatakallama fa in kana ma yatakallamu bi khairan muhaqqaqan yutabu alaihi falyatakallam. Wa ila falyamsik anil kalam. Kalau seseorang ingin berbicara dan yang akan dibicarakan itu baik muhakkok muhakkok kebaikannya jelas wadih, nampak. Yang dengannya diberi pahala ketika berbicara, silahkan berbicara. silahkan berbicara. Jika tidak, imsik. Tahan. Jangan berbicara. Naam. Sawa'un zahara annahu haram au makruh atau mubah. Apakah nampak bagi dia yang akan dibicarakan itu haram, makruh atau mubah? Nah, jika tidak muhakkok kebaikannya, tahan. tim. Nah. Sampai kata para sebagian ulama, fala hadza yakunul kalam mubah ma'murun bitarkihi manduban ilal imsak anhu makhafatan an yanjarra ilal muharram awil makruh. Bayangkan, perkataan yang mubah saja kalau tidak mau hakok ada maslahat dan kebaikannya itu diperintah untuk ditinggalkan, mendut. Untuk ditinggalkan, untuk ditahan, kenapa? Khawatir merembet, terseret kepada yang haram atau yang makruh. Bagaimana kalau itu yang memang memang salah atau jelek atau makro atau haram? Mubah saja kalau tidak mau hakok kalau betul-betul belum jelas, itu saja diperintah untuk ditinggalkan. Padahal mubah. Nah dan ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan ini sampai setengah enam ya. Baik, satu kali ucapan beliau rahimahullah, "Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi an la yatakallam illa idza kana al-kalam khairan." Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadits ini sharih jelas gamblang wadih bahwa sepantasnya orang itu tidak berbicara kecuali ketika berbicara betul-betul ada nilai baiknya, ada nilai positifnya. Yaitu yang ketika tampak ucapan itu jelas-jelas menimbulkan dan mengandung maslahat. Kapanpun dia akan bicara ragu apakah ada maslahatnya di situ atau tidak ragu dia fala yatakallam Jangan berbicara. Bukan kapan saja dia yakin itu haram, itu jelek, itu dosa, jangan berbicara, bukan itu. Ragu. Ada masalahnya apa tidak? Kalau jelek, dosa, maksiat itu sudah wadah. Ragu. Ada masalahnya atau tidak itu jangan bicara kata Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab.